Amin Ya Rabbal Alamin ketahuilah bahwasanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak berkumpul sekelompok manusia di rumah rumah Allah dalam rangka berzikir kepada Allah dalam riwayat dalam rangka bertadarus Al-Quran dan mengkajinya di antara mereka. Melainkan dalam perkumpulan mereka tersebut Allah Ta'ala turunkan rahmat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala liput mereka dengan anugerah dan ketentraman batin yang masuk ke dalam satu kali setiap yang hadir. Dan Allah Ta'ala kirim malaikat untuk hadir di majlis mereka bersama-sama mereka. Dan yang terbesar dari semua itu wa zakarahumullah fi ma'indah Allah Ta'ala membanggakan setiap yang hadir di hadapan para malaikat-malaikatnya. Dalam Sahih bukhari di dalam hadis yang sangat panjang sekali, di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan Inna Lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Allah Ta'ala memiliki malaikat-malaikat menciptakan para malaikat yang mana tugasnya mereka tidak ada tugas lain kecuali berjalan, berpatroli di muka bumi. Apa yang mereka lakukan? Mencari majelis-majelis zikir. Apabila bertemu, berjumpa dengan perkumpulan halaqa zikir, perkumpulan orang yang berzikir, yang bersolawat, yang berkata Al-Quran, maka mereka datang ke situ dan mereka saling berkomunikasi satu sama lain memanggil teman-temannya malaikat-malaikat yang lain untuk hampir semuanya di situ sehingga para malaikat-malaikat tersebut banyak berkumpul di majelis di situ dan jumlah mereka sampai menghukum langit demikian banyaknya apabila orang yang sudah selesai pada majelis sedikit itu selesai dihukum mereka bangun bangkit pulang maka para malaikat tersebut pun mereka bersama-sama terbang ke langit. Ketika tiba di arsh Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka dan Allah lebih tahu, lebih mengerti, lebih mengetahui dari mana mereka berasal. Allah bertanya sebagai pelajaran dari kita, dari mana kalian datang? Dengan kami datang dari hamba-hamba yang berkumpul. Allah Ta'ala kembali bertanya, apa yang dilakukan hambaku di dalam perkumpulannya? Di mereka berzikir, mereka sendiri, mereka bertahmid, mereka bertahlil, mereka bertakbir, mereka berdoa dengan semua. Dijelaskan oleh para malaikat secara mendetail dan Allah Taala ingin tahu secara mendetail dari malaikat dan Allah sudah lebih tahu sebelum mereka menjawab. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada mereka, kepada para malaikat. Mereka hamba-hambaku bertasbih. Apakah mereka sudah pernah melihat aku? Maka mereka menjawab tidak. Mereka tidak pernah melihat engkau. Maka Allah Taala kembali berdialog bertanya kepada mereka. Seandainya para malaikatku Seandainya para malaikatku, seandainya mereka hamba-hambaku sudah pernah melihat aku, apa yang terjadi? Mereka menjawab niscaya hamba-hambamu akan semakin banyak berkasih, berkahmi dan berkahmi Sehingga Allah Ta'ala kembali bertanya, apa yang diinginkan oleh hambaku? Bukan mereka meminta surga ya Allah, kata malaikat. Allah kembali bertanya, mereka meminta surga, apakah mereka pernah melihat surga? Dijawab tidak, mereka tidak pernah melihat surga. Allah kembali bertanya bagaimana seandainya mereka sudah pernah melihat surga maka dijawab oleh para malaikat niscaya hambanya akan lebih semangat lagi di dalam meminta dan memohon berdoa meminta surga Allah Taala. Kemudian Allah Taala berkata lagi kepada mereka, apa yang mereka khawatirkan, apa yang ditakuti hamba hamba itu Dijawab oleh para malaikat, mereka takut kepada api neraka mereka takut dan berlindung kepada mereka yang neraka. Allah bertanya, apakah mereka sudah pernah lihat neraka sehingga mereka berlindung darinya? Maka jawab belum, mereka belum pernah lihat. Seandainya mereka pernah lihat bagaimana? Tanya Allah. Mereka menjawab seandainya mereka pernah lihat bisa yang mereka akan lebih takut lagi dan akan semakin lebih tekun berdoa meminta perlindungan kepada Allah Taala dari api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para malaikat-malaikatnya, Ushbikukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Kalau begitu hai para malaikatku, aku persaksikan kalian semua. Aku jadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah memberikan ampunanku kepada mereka yang hadir di majelis tersebut. Kata Allah Ini yang menceritakan Nabi Muhammad Allah لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي kemudian setelah itu ada satu malaikat berkata "Ya ya semua yang ngumpul di majlis zikir ada orang yang niatnya bukan mau hadir zikir tapi siapa yang dia lakukan niatnya lain niatnya berbeda bukan ingin datang hadir mengambil manfaat berpikir bukan itu tapi niatnya beda lain ada yang niatnya duniawi ada yang niatnya lain lah sehingga akhirnya apakah dia pengampunan atau tidak maka Allah Ta'ala menyatakan walahu gadwafaku untuk dia pun aku sudah ampuni humul gaul layesh babihim dan isuhum sebab mereka adalah para kaum tidak akan rugi orang yang hadir bersama mereka walaupun salah niat dapatkan rugi orang yang hadir bersama mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah Taala meluruskan kita punya niat dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya kepada kita sekalian amin ya rabbal alamin disebutkan bahwasanya barang siapa yang sehabis maghrib sembahyang maghrib dan habis sembahyang subuh ketika pagi hari dan juga ketika subuh dan juga ketika maghrib selepas sholat dia membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak tujuh kali. Kemudian kalau dia bacanya pagi hari, siangnya meninggal, maka dia tidak akan merasakan neraka. Kalau dia bacanya pas maghrib malam hari, malam hari itu dia meninggal, maka dia tidak akan melihat neraka, tidak akan masuk neraka. Dan siapa yang membaca setiap maghrib atau setiap subuh, Allahumma ajurni minanar bersama-sama Allahumma ajurna minanar sebanyak tujuh kali maka dia meninggal dunia dia tidak akan melihat neraka diselamatkan oleh Allah Taala dari api neraka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita melindungi kita dari api neraka amin ya alamin kemudian juga dengan yang Imam Ibn Hajar beliau meriwayatkan bahwasanya barang siapa yang membaca istighfar di bulan Rajab dengan sangat beliau bin Hajar menyebutkan Barang siapa yang membaca Rabbil Firli warhamni wa alayya sebanyak 70 kali pagi hari dan sore hari selama bulan Rajab maka haram Allah jalla Muhalana Allah taala haramkan kulitnya untuk tersentuh oleh api neraka Ini tidak akan disentuh oleh api neraka tidak masuk neraka kalau dia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga mengajarkan kita suatu amalan yang kalau kita lakukan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa amalan tersebut? Disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sholat rakaatain isya, baca fi lailatihi wallahu anhu radin. Barang siapa yang sholat sunnah dua rakaat sebelum isya, qabliyah isya, dia sholat sunnah qabliyah isya, maka dia tidur pada malam hari sedangkan Allah Taala ridho terhadap orang tersebut. ridho terhadap orang itu. Dua rakaat mendapatkan ridha dari Allah Taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan lagi di dalam hadis beliau, mengkala indah indama yusbih wa yumsi, eh, mengatakan indah yusbih wa yumsi, "Raditu ya Rabbah wa bil Islam dinan wa Muhammad Muhammadin nabiya Barang siapa yang membaca ketika pagi hari ataupun malam hari petang, dia membaca Raditu billahi ya Rabbah bil Islam dinan wa Muhammad Muhammadin nabiya sebanyak tiga kali kata Rasulullah Habdan Allah ayyur dia Barang siapa yang membacanya itu tiga kali Pada pagi hari dan malam hari Maka Allah pasti akan membuat orang tersebut riba Akan membuat orang tersebut riba dan puas gembira Diberikan firman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Mudah-mudahan kita tergolong orang yang demikian Amin ya Rabbal Alamin Sebab ridhonya Allah Ta'ala Itu adalah sesuatu yang amat sangat berharga sesuatu yang amat mahal ketika disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika ahli jannah yang turun dari jannah semua sudah masuk dalam surga seluruh orang-orang yang mampu masuk surga sudah masuk ke dalam surga kemudian yang di neraka sudah masuk ke dalam neraka dan tidak ada lagi orang surga yang mesti masuk surga yang masih tersisa semua sudah masuk maka Allah Taala datangkan yang namanya kematian. Itu kematian datang dalam bentuk dalam wujud seekor kambing yang besar sekali didatangkan dan dibawa disaksikan oleh penghuni surga dan penghuni neraka. Kemudian ditanya kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, kalian tahu nggak apa ini? Penghuni surga semuanya tahu, nah, kita tahu ini adalah kematian. Pemilik neraka bilang kita tahu kita adalah kematian. Itu adalah kematian ini. Ini adalah kematian. Semuanya sudah tahu ini kematian. Maka Allah Taala perintahkan malaikat untuk menyembelih disembelih. Kematian yang dalam wujud seekor domba tersebut disembelih dan hilang juga. Kemudian dikumandangkan panggilan. Wahai para penghuni surga, kematian sudah tidak ada sekarang. Khulu dan para kalian abadi di dalam surga tidak ada yang namanya kematian. Wahai para penghuni neraka, kalian abadi di dalam neraka tidak ada yang namanya kematian. Sehingga ahli jannah bertambah gembira dan orang-orang neraka bertambah bersedih atas kejadian tersebut. Kemudian Allah Taala kumpulkan mereka para penghuni surga, marilah. Dikumpulkan semuanya. Lantas Allah bertanya kepada mereka, Allah nanya. Sama seperti kita bertamu ke rumah orang, dijamu, dan orang tersebut bertanya kepada kita. Allah Ta'ala bertanya, bagaimana apakah kalian senang di sini? Nah itu sama, kalau kita bertamu ke rumah orang, itu orang tanya gimana, senang, semuanya enak, semuanya oke, okay, bagus. Ini Allah Ta'ala, surga itu adalah jamuan dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala kumpulkan semua tamu-tamu mereka yang ada di dalam surga. Allah Ta'ala tanya, hal ya ahli jannah, hal lima basam basamtulakum. Wahai para penghuni surga, apakah kalian senang? Apakah kalian puas? Apakah kalian ridho dengan apa yang aku bagi kepada kalian? Dengan apa yang aku berikan kepada kalian? Maka para penghuni surga tersebut yang mereka berkata, "Kaifa la ya Rabbana?" Bagaimana kami tidak rindu Wahai Tuhan kami Engkau telah selamatkan kami dari neraka Engkau masukkan kami ke dalam surga Engkau berikan kepada kami istana-istana yang ada di surga Itu orang yang paling miskin di surga Orang yang paling susah Yang paling melaras di surga Disebutkan Dia paling akhir keluar dari neraka ketika dia keluar dari neraka, dikeluarkan Allah dari neraka, tidak langsung diperintahkan masuk ke dalam surga. Dibiarkan begitu saja. Dia keluar dari neraka, setelah mendekat di dalam neraka ribuan tahun, dia keluar, dibiarkan oleh Allah Sampai akhirnya itu orang memanggil ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Taala bertanya, ada apa wahai hambaku kalau memanggilku? Engkau kan tidak aku selamatkan dari neraka. Apa lagi sekarang yang kau minta? Ya Allah, aku minta satu hal saja. Apa yang kamu minta? Bilang aku minta agar jangan lagi wajahku melihat neraka. Jauhkan aku dari neraka. Itu saja. Betul kamu tidak akan minta yang lain kata Allah. Maka si hamba tersebut mengatakan betul waktu aku sumpah aku tidak akan meminta yang lain lagi. Itu saja. Yang penting aku tidak melalui yang neraka. Baik, maka dipalingkan wajahnya dari neraka, dijauhkan dari neraka sampai dia bisa melihat ke surga dari jauh. Ketika dia melihat surga dari jauh, ya dia dia akhirnya dia sabar. Setelah lama dia menanti, dia berkata ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah telah menjawab, lebih baik wahai yang aku. Apalagi sekarang yang kau mau minta, Ya Allah, aku minta satu saja, aku nggak minta yang lain. Maka Allah Ta'ala berkatakan, kamu sudah aku berikan satu waktu itu. Kamu udah janji tidak mau minta yang lain. Sekarang kamu lagi, kamu menipu yang baru. Maka hamba-hamba itu berkata, ya Allah, aku cuma minta satu, aku janji, sumpah, sumpah, sumpah. Aku tidak akan minta lagi yang lain. Betul, betul, sumpah, sumpah. Apa yang kamu minta? Dekatkan aku dengan surga. Asal dekat saya sampai pintunya surga aku bisa lihat. Betul, kami ya? betul. Sumpah, sumpah, janji, janji. Dimajukan hingga dia sampai di pintu surga. Dia bisa cium harumnya surga. Harumnya surga tercium dari jarak perjalanan 500 tahun jalan itu dari dia ketemu surganya. Artinya waktu ketika mencium harumnya surga tanya, oh, harum apa ini? Ini harumnya surga. Mana surganya? Jalan ke sana 500 tahun, kau ketemu surga. Nah ini dia sudah banyak di depan itu saudara. Dia lihat, lihat istananya, lihat kemegahan dan kenikmatan yang ada di sana. Maka akhirnya dia memanggil, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kamu yang apa lagi yang meminta, masukin saya, masuk Masukkan saya ke dalam surga. Maka Allah Ta'ala berkata kepada hamba tersebut Wahai hambaku Engkau bersumpah, engkau berjanji Engkau bilang engkau tidak meminta yang lain Semua itu sudah aku berikan kamu mau menipu saya, kata Allah Ta'ala. Masukin saya masuk dan jangan jadikan saya hambamu yang paling sial. Jadi dikeluarkan dari neraka dan dikasih masuk. tidak dia sendirian yang satu. Maka akhirnya Allah Ta'ala katakan baik, aku masukkan kau dalam surga. Masuk. Ketika masuk, ayo kau mau minta apa di surga? Mau minta ini, mau minta itu, semuanya disuruhkan. Sampai udah nggak nggak tahu apa yang harus dia minta lagi Allah Ta'ala ingatkan, ah engkau belum minta ini, engkau belum minta permintaan itu, Allah Ta'ala yang ingatkan. Ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Allah Ta'ala yang ingatkan, engkau ini belum minta permintaan, oh iya ya Allah, aku ini belum minta yang itu. Apalagi, dia sebutkan itu sudah lupa, diingatkan kepada Allah, permintaan yang itu engkau belum minta. Semuanya, udah selesai, udah. Engkau dapat apa yang kau mau, dan engkau mendapatkan 10 kali lipat dunia dan sisi itu orang yang paling miskin di surga dia mendapatkan seperti dunia sepuluh kali sepuluh kali Masya Allah wa kita ra'aita kama ra'aita na'iman wa mulkan kabira aliyahum busun sundusin khudrun wa istabrarun wa hillu asawira min zubatin wa sabahum rabbuhum syaraban tahura inna hadha kana lakum jazaan wa kana sya'yu kalau seseorang melihat kenikmatan yang ada di surga, dia akan menyaksikan di sana kerajaan yang besar. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung mengatakan kenikmatan dan kerajaan di surga kenikmatan yang teramat agung, yang teramat besar, yang teramat mulia. Masya Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah menceritakan tentang kenikmatan surga, itu sahabat bilang seolah-olah kami menikmat, melihat surga di mana Kemudian Rasulullah kita sudah menceritakan puncak daripada cerita beliau, beliau selalu berkata, "Wa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Di dalam surga ada banyak kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga makhluk manapun juga dan tidak pernah terbayangkan kenikmatan tersebut oleh hati manusia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita min ahli jannah Dan kita bisa mendengar Kitab, ucapan, dialog dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang demikian indah, yang demikian manis tersebut Sehingga Ali bin Abi Thalib dia pernah bilang Aku tidak ingin Aku tidak pernah kepengen Aku tidak mau Kalau seandainya boleh berandai Aku tidak mau Ketika aku lahir dalam keadaan Islam aku meninggal masih kecil dalam keadaan Islam enggak aku nggak mau begitu habis apa yang kau inginkan apa yang engkau inginkan aku ingin tumbuh dewasa ingin beramal ingin berbuat ingin menikah dan husnul khatimah hingga puncaknya nanti aku bisa mendengar panggilan Allah Ta'ala yang memanggil aku ya abdi aduhai hambaku wahai hambaku ini yang ingin aku dengar disebutkan bahwasanya dipanggil itu ahli jannah wahai ahli jannah kalian keluar itu ya, kalian puas puas kalau ya kenapa Allah Taala mengatakan maukah kalian aku berikan sesuatu yang lebih besar daripada nikmatan surga mereka heran ya Allah kita itu udah bertahun-tahun di surga kita udah menikmati nikmatan surga demikian banyak ada yang lebih hebat dari nikmat surga yang lebih agung, yang lebih mulia dari nikmat surga apa ada? Yang ada. Kalau begitu kami mau ya Allah. Maka Allah Taala katakan al-yauma uhillu alaikum ridwani fala ashabu alaikum ba'dahu abada. Pada hari ini aku limpahkan ridhaanku atas kalian dan aku tidak akan pernah murka lagi selama-lamanya maka ahli jannah semuanya bergembira dengan kegembiraan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kelimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah taala sangatlah berharga, sangatlah mahal. Sekarang pun juga kita bisa dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala asal kita bersungguh-sungguh. Allah taala letakkan ridhoannya dalam banyak hal seperti tadi Qabliyah tidak. Di situ ridhonya Allah Taala terdapat. Bilahnya pada Nabi Islam ini dan Nabi Muhammad di Nabi tiga kali pagi dan sore. Di situ terdapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ridhonya Allah terdapat di dalam keridhaan ibu bapak kita. Orang tua kita, ibu bapak kita, ridho Allah, dia ridho walidain. Ridhonya Allah Taala terdapat dalam ridhonya ibu bapak kita terhadap kita sekalian. Wah, ada dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam amalan taat, dalam amalan ibadah. Di dalam kita membaca Al-Qur'an, dalam kita hadir majlis di situ terletak terletak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apabila kita ingin sungguh-sungguh ridhonya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita jalankan dalam amalan taat dengan baik, dengan benar, kaum laki-laki menjalankan ajaran yang benar, mendidik keluarganya dan anak-anaknya dengan didikan yang benar, kaum wanita berpakaian dengan pakaian yang islami, menjalankan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita menjual ridhonya Allah hanya demi hanya demi sesuatu yang fana, sesuatu yang akan habis, sesuatu yang akan hilang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan ridhonya kepada kita sekalian dan Allah taala mendapatkan berkah di dalam majelis ini Bimbang insyaAllah di akhirnya Ustaz Hasan Zaidul Jal Dan Allah subhanahu wa ta'ala berterima di Habib Abdul Qadir Bin Ali bin Isa Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan berkah kepada kita sekalian yang sakit disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan hajat dikabulkan hajat-hajatnya Allah bersihkan hati kita dari segala macam noda, dari segala macam kotoran, dari lidah, dari masuk, dari ini, dari dengki. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian min ibadil sholihin, al-muflihin, al-faizin, rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana lana jannatan wa syahran. Balighna Ramadan, Allah 'ala siyam wal qiyam wa al-'adhan. Allahumma jannah wa قد قلنا يلا رضا يلا رضا والعفو عما قد مضى يلا رضا يلا رضا والعفو عما قد مضى يلا رضا يلا رضا يلا بالأوبة والقبول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا اللهم رضنا بالله برضاك وخصصنا بحبك حتى نكون معك من المخلصين ونكون من عبادك المخلصين اللهم يا برحمتك يا كريم يا غفار يا ذا المنع يا ذا الطول يا ذا الانعام يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته